sudah tapi apa? Tapi doa kita tidak dikumpulkan oleh Allah. Jangan mengatakan demikian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum." Kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Kalau menurut ayat ini, maka apa? Maka setiap orang berdoa itu pasti dikabulkan. Pasti diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Beres urusan. Tapi Pak Ustaz, kenapa kok kita minta anak nggak dapat dapat Ustaz? Kita pengen kaya raya, pengen sukses, nggak ada berdapat Ustaz miskin terus sampai sekarang. Nah, maka ketahuilah, dikubulkannya doa itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, bahwasanya ketika seseorang itu berdoa, Allah langsung kubulkan saat itu juga. Ya Allah, pengen punya anak, eh periksa ke dokter besoknya dinyatakan nama dokter apa selamat istri bapak hamil alhamdulillah ya langsung dikumpulkan saat nah, itu juga ada yang modelnya dua model ya. bagaimana Allah kumpulkan nanti 10 tahun lagi 50 tahun lagi yang penting apa sebelum wafat sudah Allah kumpulkan. ya Allah pengen punya mobil Avanza. ya Allah pengen punya mobil Xenia Insya Allah dapat, tapi dapat kapan dapatnya nanti 20 tahun lagi 30 tahun lagi baru dapat yang penting dah dapat pada tidak dapat kan gitu doanya mulai sekarang ya pengen punya istana berserta isinya mintanya dari sekarang Nah, derajat yang paling terakhir itu tidak Allah kabulkan di dunia, tetapi Allah kabulkan doa tersebut di akhirat. Ya. Karena apa Allah Subhanahu wa taala jalla jalalu berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim wa asri'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang mana artinya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala wa wasari'u dan bersegeralah kalian semua ila maghfiratin min rabbikum kepada ampunan dari Tuhan kalian wajannatin dan kepada surga. Ayo cepat yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lupa kepada Allah, ya. Yang melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala, ayo cepat kembali. Cepat taubat, cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo cepat istighfar. Biar apa? Terus selesai itu cepat apa? Biar cepat masuk surga kata Allah. Yang mana yang mana luasnya surga tersebut tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Satu orang nanti akhirat itu akan mempunyai satu surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi beserta isinya.